Bernyanyi kenang indah hari ini Hangat mentari, ingatkan sepagi ini Ada doa yang saya titip dalam pesan pada Tuhan Jaga dia, hapus semua air mata Soal harta Mungkin memang Satra punya Tapi soal cinta Jangan ragu sayang sakaya Rada kado yang saya beri Mungkin hanya sebaris puisi Untuk jaga Kau lelap di dalam mimpi Karena kau alasan Saya ciptakan lagu ini Kau jadi melodi Saat bisa bernyanyi Hold my hand Bersama kau jalan Kalahkan badai Happy birthday Semoga Tuhan memberkati Sabar nyanyi dalam malam Berdoa dalam diam Hingga fajar menjemput hapus kemarin Tuhan jaga selalu hapuskan semua air mata Semoga nona kau selalu bahagia Rada kado yang bisa tuk saja jadikan hadiah hanya sebuah lagu terbalut nada yang indah Terakan lupa dalam benak ini masih tetap terngiang Kopu ulta setra lupa jangkau ragu sayang Tetap jalan sama-sama lewati badai melawan dunia Torang dua pegang tangan bersama berjanji di dalam doa Ucap pinta, segariskan di dalam hitamnya tinta Tuhan selalu berkati Toran di dalam sucinya cinta Kini kau sudah semakin dewasa 17 jadi angka yang indah Tetap hidup di dalam kerendahan Jadilah pribadi yang memaafkan Happy birthday Saya ucap dari hati yang dalam untuk satu cinta yang tak akan pernah padam Karena kelasan Saya ciptakan lagu ini Kau jadi melodi Saat nanti saya bernyanyi Hold my hand Bersama tong jalan kalahkan badai Happy birthday Semoga Tuhan memberkati Happy birthday Semoga Tuhan memberkati.